segala puji walhamd lillahi jalla wa ala yang masih memberikan kepada kita nikmat ilmu nikmat untuk bisa bermajelis ilmu yang mana talabul ilmi syar'i menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala fi hadzal zaman di zaman ini termasuk amalan yang paling afdal, yang paling mulia karena dengan nyalah dengan sebab kita bertafaqquh fid din mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa Maka ini adalah suatu amalan yang patut kita jaga yang hendaknya kita terus berusaha untuk menjaganya semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu-waktu luang kita untuk kita mempelajari ilmu agama Allah dari segala sisinya, dari berbagai bidang dan cabang ilmu syar'i. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Usama Al-Amri, hafizahullah taala menukilkan ucapan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala al-hayatu fi sabilillahi as'ab minal mauti fi sabilillah. Sebuah kata mutiara yang diucapkan oleh seorang imam yang berpengalaman di dalam dakwah yaitu al-Imam Ibn Baz rahimahullahu taala kata beliau al-hayatu fi sabilillah hidup istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu as'ad lebih sulit daripada minal mauti fi sabilillah daripada meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang masih hidup roh masih bersatu dengan jasadnya, dia tidak aman dari fitnah tidak, tidak aman dari penyimpangan dan kesesatan sehingga membutuhkan adanya al-juhud wal mujahadah membutuhkan upaya yang lebih agar dia tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh ilmu yang dengannya manhajnya terjaga, akidahnya terjaga, akhlaknya terjaga, imannya dan takwanya terjaga. Dan itu adalah lebih sulit daripada ketika seorang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala dengan asyhadah dengan mati syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang telah mati syahid di atas jalan Allah sudah jelas perkaranya dia selamat di akhirat. Adapun orang yang masih hidup, ya, sulit. Tidak bisa ditentukan dan tidak ada yang menjamin seorang pun. Ketika dia masih hidup, dijamin dia akan meninggal di atas istiqamah. Oleh karena itu, Khwanifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an di antara sebab yang bisa kita tempuh agar kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Jalla fi'ala adalah dengan kita talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu agama Allah, menimba ilmu agama Allah, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan mendetail karena memang agama Islam ini adalah agama yang detail dan rinci. Maka perlu bagi kita untuk mempelajarinya dengan detail dan rinci. Khwani rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana jadwal yang telah disebutkan yang telah tercantum malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu membahas kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun sebelum kita memasuki pembahasan kitab sedikit ada yang perlu untuk kita sampaikan di kesempatan kali ini berhubung di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama ya yang pertama adalah terkait fenomena yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini terkhusus yang terjadi di lingkungan kita di area tempat kita tinggal yaitu fenomena seringnya atau mulai maraknya tindak kejahatan yang sasarannya adalah para aulad anak-anak yang dijadikan yang dijadikan target atau sasaran adalah para aulad anak-anak beberapa peristiwa terjadi ya, di sekitar kita, ya, sebagaimana yang dikabarkan beberapa sumber terjadi di alam raya, kemudian terjadi pula di daerah legenda atau di tempat-tempat yang lain, ya, tindak kejahatan penculikan anak. Yang walau alam korbannya putra atau putri. Al-Muhim Ketika kita menghadapi fenomena yang seperti itu, maka hendaknya kita meningkatkan kewaspadaan. Kita meningkatkan kewaspadaan kita. Kita jaga keluarga kita, putra dan putri kita, kita tingkatkan kewaspadaan agar jangan sampai peristiwa atau musibah tersebut menimpa diri kita atau keluarga kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, putra dan putri kita dari musibah tersebut. Ya, karena disinyalir hari itu penculikan anak itu terkait dengan sindikat penjualan anak. Jadi ketika anak sudah berhasil diculik, ya, menurut informasi atau berita yang beredar, anak itu akan dijual ke luar negeri untuk dijual organnya, organ ya, organ-organ tubuhnya. Maka kita harus waspada, ya, jangan sampai hal itu terjadi. Di antara yang bisa kita tempuh, sebab ya, sebab-sebab yang bisa kita tempuh adalah dengan kita meningkatkan at-tawakkul. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah. Al-luju' ilallah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala taat bil a'mal as dengan berbagai macam ketaatan dan amalan-amalan soleh. Begitu pula kita hasung putra-putri kita, keluarga kita, ya. Kita nasihatkan kepada mereka untuk tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu makanu dimanapun mereka berada keluar rumah Ya. Walaupun keluar rumahnya dekat, tetap kita ingatkan, ya, anak kita ketika keluar rumah, jangan lupa zikir keluar rumah. Ingatkan putra putri kita, istri kita, keluarga kita, ya, ingatkan mereka. Naam. Zikir yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah dengan ketika seorang hamba membaca zikir tersebut akan meningkat terasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya. Maka jangan sampai lupa diri kita dan keluarga kita. Doa yang lain pula yang artinya sangat bagus. Ya, kalau kita pahami dengan baik. Allahumma inni bika an adil au udal pernah Ana sampaikan dalam majelis yang serupa. Ya, dikir ketika keluar rumah agar kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan dan kita amalkan, begitu pula kita ajarkan kepada putra-putri kita, kepada keluarga kita. Allahumma inni bika an adil au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Ini maknanya luas. Tersesat yang hissi maupun tersesat yang maknawi. Ya, maknanya luas. Tersesat jalan yang hissi maupun tersesat jalan yang maknawi. Ataupun disesatkan orang lain. Kita berlindung kepada Allah. Wa an azil au uzal atau tergelincir ataupun digelincirkan orang lain. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Au azlim au uzlam atau berbuat zalim ataupun dizalimi orang lain. Ya. Naam. Dan yang terakhir wa an ajhal au yujhal alayya atau ya bersikap jahil atau bodoh atau dibodohi orang lain. Kita perbanyak doa ini setiap kita keluar rumah agar kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ajarkan doa-doa yang semisal ini kepada keluarga kita. Khwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga beberapa sebab yang lain yang bisa kita tempuh ya. Kita ajari putra-putri kita untuk waspada. Ya, bersikap waspada dan hati-hati setiap keluar rumah ketika berangkat sekolah, pulang sekolah, ya. Di antara caranya, ya, di antara sebab yang bisa ditempuh, jangan keluar rumah sendirian. Apalagi anak-anak yang masih kecil usia 6, 7 tahun atau di bawah itu bahkan ataupun yang di atas itu pun jangan sampai keluar rumah sendirian. Harus ada yang menemani. Minimalnya ada temannya ya, baik ketika berangkat ke sekolah maupun pulang. Ya. Karena kemarin barusan terjadi, ya, semoga Allah membalas pelakunya dengan balasan yang setimpal. Salah satu tolibah kita, tanpa sebut namanya, sempat ya, mengalami tindak kejahatan di pinggir jalan besar itu ya, di depan apa? Jalan apa itu namanya? yang jalan mau naik itu, ya. Padahal jalannya ramai. Ketika pulang dari sekolah, ya, si anak tadi jalan sendirian, ada dua temannya di belakang, tapi agak jauh dia jaraknya di depan, tiba-tiba ada sepeda motor yang mepet, ya, seorang pengendara, ya, laki-laki, tiba-tiba nyegat di depannya, kemudian dibuka cadarnya. Ya. Namun si akhwat tadi bisa menghindar, segera mundur, tapi sempat ya terkoyak kainnya. Ya. Yang seperti ini berbahaya. Ya. Maka juga kita nasihatkan pada diri anak pribadi dan kepada antum sekalian waspadai ya. Para umahat, para akhwat, mereka makhluk yang lemah butuh perlindungan dari kaum rijal. Jangan bermudah-mudahan keluar rumah kecuali karena hajah yang syadidah. Karena ada hajat kebutuhan yang betul-betul mendesak. Ya. Dan sangat disarankan ketika keluar rumah para umahat dan akhwat untuk ditemani. Ditemani suaminya atau mahramnya yang laki-laki. Ya. Karena sekali lagi Nisa adalah kaum yang lemah, butuh adanya perlindungan dan penjagaan. Semoga hal yang serupa tidak terjadi lagi dan semoga Allah membalas pelakunya dengan balasan yang setimpal. Begitu juga kita wasiatkan kepada putra-putri kita ya untuk waspada dan ketika mendapati peristiwa ya yang terindikasi ya hal-hal yang seperti itu tadi, ya mengarah kepada tindak kejahatan, kita nasihatkan kepada putra-putri kita untuk jangan panik, tapi segera meminta tolong. Nah, karena pelakunya kadang-kadang ya berani mereka di jalan-jalan besar, ya, seperti tadi kejadiannya di jalan yang ramai siang hari, ya, tapi berani mereka nekat. Ya. Terkadang pelakunya pakai mobil, kemudian anak yang jalan sendirian di pinggir jalan ditarik, dimasukkan mobil. Terkadang dibius. Namanya anak sudah dibius nggak bisa berontak. Iya. Naudzubillah. Apalagi zaman sekarang, akhir-akhir ini juga banyak pelaku atau tindak kejahatan yang memakai teknik sihir gendam. Ya, pernah dengar? Gendam, ya. Terkadang biasanya pelakunya memukul atau menepuk badan korban, korban tidak sadar. Sudah hilang ingatan. Itu sihir. Maka di antara penangkalnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dan tawakal kepada Allah. Maka ketika mendapati peristiwa yang seperti itu, kita ajari anak-anak kita, istri kita juga, ya. Kita ajari jangan panik tapi segera minta tolong, berteriak kalau memungkinkan, kalau memang diperlukan dan segera menuju ke tempat yang ramai, ya menuju ke tempat keramaian untuk meminta pertolongan. Ya. Demikian. Wallahu taala alam bisawab, ya. Perlu untuk kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Begitu juga tambih yang berikutnya terkait dengan sholat berjamaah di masjid, ya, terkhusus untuk anak-anak kita, para banin, anak-anak putra-putra kita yang usianya masih ya seusia ibtidaiyah, masih tahfid atau bahkan di bawahnya. Kita selaku orang tua, selaku aba, para ayah-ayah ini bertanggung jawab penuh untuk menjaga ketertiban masjid ketika kita membawa anak-anak. Jangan sampai kita pergi ke masjid ya anak kita juga pergi tapi lepas dari pengawasan kita. Kita tidak hiraukan kemana mereka, ya, apa yang dia lakukan di masjid, ramai ataukah tidak, ya. Jangan seperti itu, kita harus peduli, ya. Terkhusus anaknya sendiri dan kalaupun menjumpai putra ya saudaranya, ikhwan yang lain, kita juga peduli jangan bersikap acuh tak acuh ya. Tapi kita peduli kalau ada yang sebagian anak yang bersikap tidak baik di dalam masjid, ribut atau bercanda atau ngobrol saja kita tegur. Ya. Kalau kita menjumpai ada anak yang bermain-main dalam masjid kita tegur, ya. Kita ingatkan. Nah, baik yang sholat di sini di Jamaatul Huda maupun yang di At-Taqwa sana. Anak mendengar berita bahwasanya di At-Taqwa kondisinya parah di sana, anak-anak. Ya. Maka kita meminta kepada para ikhwah hafizakumullahu jami'an meminta bertawun, ya, peduli ya. Alhamdulillah di sana mas'ulnya yang bertanggung jawab di Masjid At-Taqwa untuk pengaturan sholat anak-anak ya dibantu oleh Ustadz Said hafizahullahu taala tapi kita harapkan pula ikhwah yang sholat di sana, biasa sholat di sana juga berperan aktif. Setiap kali melihat anak yang ya, berbuat tidak pas, segera diingatkan. Imam sudah atau sudah komat, masih bermain-main, ya, belum membentuk soft, segera diingatkan, ayo bikin soft, ya, ditata. Jangan malu-malu, ya, itu amalan kebaikan. Ya. Jangan malu untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebagian ikhwah ya hadanallahu wa iyyahum terkadang malu untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar malu. Jangan. Ya. Itu al-haya al-madhmum syar'an. Rasa malu yang tercela di dalam syariat. Ya. Bukan termasuk rasa malu yang dipuji Rasulullah al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Atau al-haya'u minal iman. Tidak termasuk di situ itu rasa malu yang tercela. Ya. Jadi perlu untuk kita berperan aktif, ya, ikut menjaga kelangsungan ibadah dalam masjid agar bisa sholat itu dilaksanakan dengan sempurna, dengan khusyuk, tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya. Begitu juga ketika sholat Jumat tidak kalah pentingnya. Ya. Kita himbau kepada para abah, kepada para ayah, ya, ketika berangkat ke masjid, digandeng putranya itu. Ya. Artinya bersama dengan dia, jangan pergi sendiri-sendiri. Ya, kalau bisa si anak tadi ada di sampingnya terus. Mulai berangkat ya keluar dari rumah sampai kembali ke rumah lagi. Ya, di masjid pula ada di sampingnya. Tidak dia biarkan ya jalan sendiri. Atau di masjid, duduk sendiri di tempat lain kita nggak tahu, ya jangan sampai seperti itu. Kita bawa di masjid, duduk ada di samping kita. Dan juga karena kondisi kita yang masih seperti ini, ya kita tidak tahu kondisi khotib yang menyampaikan khutbahnya, ya kita tidak tahu isi khutbahnya bagaimana sesuai dengan manhaj, sesuai dengan syariat ataukah ada yang menyelisih syariat bahkan ya maka untuk menjaga manhaj akidah anak-anak kita menjaga fitrah mereka agar lurus suci di atas al-haq ya dijaga kalau bisa jangan duduk di tengah ya kita bawa ke pinggir duduk bersama kita di pinggir soft. Maka bersama dengan ini pula ana uh, menghimbau bagi ikhwah yang mendapati ketika sholat Jumat terkhusus ada anak-anak yang baris di tengah soft ya. Biasanya baris di soft kedua atau ketiga. Mereka berkumpul di tengah-tengah soft. Maka min fadlikum dipisah ya kalau bisa ditaruh pinggir-pinggir kalau ada orang tuanya segera dipanggil orang tuanya minta untuk didampingi si anak tadi jangan dibiarkan ngumpul bersama di tengah soft, karena juga timbul kemungkaran ya di samping yang menyangkut si anak itu sendiri kemungkaran yang berkaitan dengan ya mengganggu jamaah yang lain kalau anak-anak itu ngumpul di satu soft ya tidak disela-selai tidak dipisah-pisah mereka akan bercanda Namanya anak-anak. Ya. Namanya anak-anak. Bercanda waktu-waktu khotib. Ya. Naik mimbar mereka tertawa, berbicara dengan temannya. Kadang-kadang ya main-main kotak infak itu ya, dimain-mainkan ya, dilihat oleh jamaah yang lain. Maka yang menjadi yang terkena bukan putra-putri kita, bukan putra-putra kita, bukan individu-individu mereka yang terkena. Tapi bahkan dakwah secara umum juga terkena imbasnya. Maka untuk mencegah hal itu, di antara solusinya ya para aba, para orang tua mendampingi putranya dari awal sampai akhir. Ya, di masjid pun didampingi. Ya, duduk di sampingnya. Nah, dan kalau bisa di pinggir soft, jangan di tengah. Wallahu taala a'lam bisawab. Selanjutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah terkait ya himbauan untuk kita semua semangat di dalam menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sebisa mungkin apa yang bisa kita terapkan kita terapkan. Pada kesempatan ini, ana himbau, ana nasihatkan untuk diri ana pribadi dan kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, untuk menghidupkan sunnah raf'us saud bizikr ba'da salawatil maktubah. Ini sunnah yang hampir terlupakan, sunnah yang hampir hilang. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah salafiyin. Ya, karena tidak berbicara kaum muslimin secara umum. Bahkan al-sunnah salafiyin sebagian besar masih belum semangat untuk menerapkan sunnah ini. Itu sunnah apa? Raf'us saud bidzikr ba'das salawatil maktubah. Sunnah mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat wajib setelah sholat lima waktu. Kita disunahkan untuk mengeraskan zikir dengan kadar ya mengeraskan ya, bukan berteriak. Bukan berteriak. Sekedar mengeraskan kadarnya adalah orang yang ada di samping kanan kiri kita bisa dengar bunyi atau suara zikir kita. Sebatas itu bukan berteriak-teriak atau bukan mengeraskan suara yang terlampau keras ya. Ini adalah sunnah yang masyru'ah yang disyariatkan di antaranya disebutkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubati kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inna us, inna raf'as sauti bidzikri sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir hina yang sarifu nas minal maktubah ketika manusia selesai dari menunaikan sholat fardu, ya, karena ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang dilakukan di zaman Nabi, yaitu yang dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabatnya Ridwanullahi Taala alaihi majma'in. Ini sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Coba kita koreksi diri kita. Ya, di antara yang hadir kira-kira berapa persen yang mengamalkan sunnah ini, yang sudah mengamalkan sunnah ini, ya bisa dihitung. Maka kita himbau, ya, untuk diri anak pribadi dan kepada antum sekalian untuk menghidupkan sunnah ini, mengeraskan suara ketika zikir ba'da salat. Dan bukan berarti kita mengeraskan suara kemudian mengucapkannya bersama-sama. Ini bid'ah. Ya kalau mengeraskan suara kemudian bersama-sama ya seperti paduan suara dipimpin satu orang kemudian yang lainnya ikut bareng-bareng ini bid'ah. Terus bagaimana yang sunnah mengeraskan zikir masing-masing? Ya, masing-masing membaca zikirnya, tidak menghiraukan yang lain. Artinya tidak ya berusaha untuk menyamakan lafadznya dengan lafadz orang yang ada di samping kanan kirinya, tidak. Masing-masing mengucapkan sendiri. Kalau kebetulan bareng, ya sudah, itu namanya kebetulan, tapi tidak disengaja. Ya. Nah, oleh karena itu dalam riwayat yang banyak disebutkan para sahabat mendengar dikir yang diucapkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya. Sebagaimana hadis Sauban radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala atau sebelumnya yang tadi riwayat Ibnu Abbas beliau melanjutkan kuntu a'lam idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu dahulu aku kata beliau mengetahui salat itu sudah selesai ketika aku mendengarkan suara zikir para sahabat jadi mereka mengeraskan zikirnya masing-masing sampai Ibnu Abbas mengetahui kalau salatnya itu selesai jika mendengar suara zikir Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, riwayat Sauban. Diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam jika selesai dari salatnya, selesai salam maksudnya, ya istighfar salatan beliau bersegera untuk mengucapkan istighfar tiga kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah dikeraskan ya waqala kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. mungkin sudah kita hafal insyaallah semuanya menghafal tinggal ya kita terapkan kita hidupkan sunnah mengeraskan ya zikir tersebut. Qila lil Auza'i, ditanya kepada Imamul Auza'i, salah satu periwayat hadis ini, kaifal istighfar? Bagaimana Rasulullah beristighfar ketika itu? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, sebanyak tiga kali baru kemudian mengucapkan doa tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak ya jalali wal ikram. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salati wa sallama ya bahwasanya Rasulullah jika selesai dari salatnya ya salat wajib selesai kemudian salam beliau mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd riwayat sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ini juga dikeraskan. Buktinya para sahabat mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihissalatu wasallam ketika selesai dari sholatnya. Ya, jadi setelah istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya, ya, baru kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian disusul dengan zikir yang berikutnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma ya dikisahkan bahasanya beliau setiap kali selesai sholat ya beliau membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun ya. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihin dubura kulli salatin maktubah Dahulu Rasulullah kata Abdullah bin Az-Zubair Beliau adalah seorang sahabat putra dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma ya, berkata dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeraskan zikir tersebut setiap beliau selesai dari sholat maktubah, sholat wajib, dikeraskan. Ya. Dan Al-Imamul Albani rahimahullahu taala menyebutkan sekian banyak riwayat ya dengan beberapa lafat yang menunjukkan bahasanya memang Rasulullah mengeraskan dikir ini selesai sholat. Ya. Nah. Dan dikir-dikir yang lain pun demikian. Dikir-dikir setelah sholat disyaratkan bagi kita untuk mengeraskannya. Ya. Sampai-sampai kemarin waktu kita ada daurah masyayikh di Jogja, ya, di Mahat al yang diasuh oleh Ustadz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala ketika daras Asyik Khalid ya Asyik Khalid bin Dahwi Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala kebetulan beliau yang mengimami sholat setelah sholat jadwalnya beliau untuk taklim untuk kajian ya kitab uh, eh, Qaulus Sadid karena melihat ya jamaah yang sholat tidak terdengar suara zikirnya selesai sholat. Maka Syekh Khalid Hafidahullah Ta'ala menegur, ya, menegur para jamaah yang hadir, ya, memberikan nasihat untuk menghidupkan sunnah ini. Sunnah mengeraskan zikir setiap selesai sholat lima waktu. Kemudian beliau menyebutkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kita ya ayus salafiyun kita hidupkan sunnah ini kalau bukan kita siapa lagi ya. nah barakallahu fikum jami'an berikutnya ini juga ada hal yang perlu untuk kita bahas Mungkin nanti darasnya cuma tersisa 10 menit mungkin ya. Ya, banyak tambihnya, tidak apa ya. Nah, karena memang perlu disampaikan. Nah, adapun daras insyaallah ada waktunya nanti. Nah, berikutnya yang perlu untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah karena hal, hal ini bermula dari pertanyaan salah seorang ikhwah yang menanyakan hal ini. Kemudian Eh, sempat iskal. Dia merasakan iskal dalam permasalahan ini. Oleh karena itu perlu untuk kita bahas dengan rinci agar perkaranya jelas. Yaitu terkait hukum hukum sholat bainal amudain atau bainas sawari. Hukum sholat di sela-sela tiang atau di pertengahan tiang. Ada dua tiang, sholat di antara keduanya, apa hukumnya? Ya. Hukumnya bagaimana? Ya, si akh tadi yang bertanya menyampaikan sebuah hadis, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, yang sebenarnya nanti penjelasannya akan datang tidak dipahami sebagaimana dia memahami. Ya. Artinya ketika dia memahami, menyampaikan hadis ini, memahaminya dengan ya kurang menyeluruh. Karena di sana ada beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya pemahamannya kurang tepat ketika memahami hadis ini atau riwayat ini. Yaitu sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam midi rahimahullahu taala dengan sanatnya dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullah qala beliau mengisahkan sebuah kejadian yang beliau alami qala sallaina khalfa amirin minal umara fatarrana an-nas fasallaina baina sariyatain dahulu kami pernah salat di belakang seorang pemimpin ya, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada suatu kondisi kami terpaksa karena masjid yang penuh ya kami terpaksa untuk sholat di antara dua tiang kami terpaksa sholat di antara dua tiang falamma sallaina qala Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika kami sholat ya Tiba-tiba Anas bin Malik berkata, radhiyallahu taala anhu, "Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dahulu kami menjauhi perkara yang semisal ini. Sambil beliau mengisyaratkan itu apa? Salat di antara dua tiang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dahulu kami di masa Rasulullah menjauhi perkara yang semisal ini. Ya. Maka si akh tadi memahami riwayat ini bersifat mutlak hukumnya. Artinya tidak boleh hukumnya untuk sholat di antara dua tiang. Hukumnya makruh secara mutlak. Ya. Maka ya perlu untuk dijelaskan permasalahan ini dengan lebih detail. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala setelah menyebutkan riwayat ini beliau berkata wa fil bab an Qurrah bin Iyas Al-Muzani qala Abu Isa wa fi wa fil bab an an Qurrah bin Iyas dalam permasalahan ini ada juga hadis yang diriwayatkan dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu seorang sahabat meriwayatkan hadis yang semakna yang bunyinya ya yang mana di situ diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan dinyatakan oleh Syekh Al Albani hasan sahih hadisnya. An Muawiyah bin Qurrah an abihi ay Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu beliau berkata kunna nunha an nusaffu bainas sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanutrat anha tardan. Dahulu kami di masa Rasulullah alaihissalatu wassalam dilarang untuk membuat soft di antara tiang-tiang. Ya. Wanutrat anha tardan dan kami betul-betul diusir dari tempat itu. Artinya dicegah dan dilarang. Ini riwayat dari sahabat Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah setelah menyebutkan riwayat Anas bin Malik tadi, hadithu Anasin hadithun hasanun sahih wa qad kariha qaumun min ahli ilm ay saf bainas sawari. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis Anas ini derajatnya hasan sahih. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana akwalul ulama tentang permasalahan ini. Dan sebagian ulama telah membenci atau memakruhkan sholat di antara tiang-tiang. Ya. Ini perlu kita bahas karena kita terbiasa sholat di sini, di Jamatul Huda, yang memang di soft keberapa itu? Soft ke keempat ya. Ada dua tiang besar dan di tengah-tengahnya digelar karpet memang. Artinya dipakai, disiapkan untuk soft di situ. Ya. Berkata Imam Tirmidzi, ya bahwasanya sebagian ahlul ilm memakruhkan untuk sholat di antara tiang-tiang. Wabihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa qaumun min ahli ilm fi dhalik. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai rahimahumullah akan tapi Al-Imam Tirmidzi menjelaskan waqad rakhasa qaumun min ahli ilm fi akan tapi sebagian ulama memberikan rukhsah memberikan keringanan dalam permasalahan ini artinya sebagian ulama tidak memakruhkan Baik kita lanjutkan penjelasannya al Bukhari rahimahullahu taala jadi kalau setelah kita mendengar riwayat Anas bin Malik tadi, ya, kalau kita tidak membaca riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini secara utuh, bisa jadi kita akan mengambil kesimpulan sholat di antara tiang itu hukumnya makruh secara mutlak. Ya. Tapi ya demikianlah. Tullabul ilm al-mubtadi'un. Penuntut ilmu yang pemula. Butuh dan sangat butuh terhadap bimbingan para ulama. Ya. Baik bimbingan yang lisan maupun yang tertulis, membaca kitab-kitab ulama, mengkaji dan menelaah kitab-kitab para ulama rahimahumullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab yang berjudul Babus Salati Bainas Sawari fi Ghairi Jamaah. Bab salat di antara tiang-tiang untuk sholat yang bukan sholat jamaah. Artinya sholat sendirian, munfarid. Ya. Bagaimana hukumnya? Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat, ya hadis yang anak singkat di sini. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sholat di dalam Ka'bah bukan menghadap Ka'bah ya, tapi sholat di dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, karena Ka'bah itu ada ruangannya di dalam. Beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat. Nah, Ana bacakan salah satu riwayatnya. Anna Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Uthman bin Talhah al-Hajabi fa'aghlaqaha alaihi wa makatha fiha. Fasaltu Bilalan hina kharaja. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengisahkan bahwasanya Rasulullah pernah memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, kemudian Bilal dan Uthman bin Talhah Radiyallahu taala anhum faghlaqaha alaihi kemudian menutup pintunya wa makatha fiha kemudian mereka berada di dalamnya ya Rasulullah ada di dalamnya fasaltu bilalan hina kharaja maka aku pun bertanya kepada Bilal karena Bilal yang bersama Rasulullah di dalam Ka'bah tersebut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalamnya. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal hina kharaja ketika keluar. Ma sona'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam Ka'bah? Ya. Dalam riwayat yang lain, ya disebutkan bahwasanya Rasulullah salat di dalam Ka'bah tersebut. Yang ditanyakan oleh yang ditanyakan kepada Bilal adalah bagaimana tata cara sholat Rasulullah di dalam Ka'bah. Maka Bilal menjelaskan, Ja'ala dan an yasari. Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kiri beliau. Wa amu dan an yamini. Dan satu tiang di sebelah kanan beliau. Artinya di dalam Ka'bah memang sudah ada tiang-tiang. ya Sudah ada tiang-tiang. Ada enam tiang di dalam Ka'bah. Ketika beliau masuk dalam Ka'bah dan sholat, beliau ya satu tiang ada di sebelah kiri beliau dan satu tiang ada di sebelah kanannya. Tapi disebutkan bahwasanya yang di sebelah kanan beliau itu ada tiang yang langsung berbatasan dengan beliau dan ada tiang lagi yang di sebelah tiang yang tadi. Jadi di sebelah kanan beliau ada dua tiang wa a'midatin wara'ah dan tiga tiang di belakang beliau. Wa kana al-baitu yauma idin ala sittati a'midah dan Ka'bah ketika itu ada enam tiang. Jadi ada enam tiang. Demikian. Jadi beliau sholat, ya, sholat beliau ada, beliau berdiri di antara tiang-tiang. Maka dalam hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya sholat baina saritain jaizah. Hukum sholat di antara dua tiang itu hukumnya boleh karena dilakukan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Dan fi'lin Nabi alal akal ya dulu alal jawaz. Dan ketika Rasulullah melakukan suatu perbuatan, minimalnya hal itu menunjukkan boleh, kebolehan. Ya. Menunjukkan hukumnya boleh untuk dilakukan. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Berkata Al-Imamul Baihaqi, tapi Al-Imamul Bukhari ketika membuat judul bab, judulnya bagaimana? As-salatu bainas sawari fi ghairi jamaah. Salat di antara tiang-tiang tapi untuk salat yang bukan salat jamaah. Salat yang munfarid, yang sendirian. Mungkin akan timbul pertanyaan, lalu bagaimana hukum salat di antara tiang-tiang ya, salat jamaah? Hukumnya bagaimana? Kita akan bacakan ucapan atau penjelasan dari Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Sunan Al-Kubra setelah menyebutkan hadis-hadis dalam permasalahan ini. Beliau berkata rahimahullah wa hadza wallahu a'lam li anna al ustuwana tahulu bainahum wa bain wasli saff fa kana munfaridan aw lam yujawizu ma baina sariyatain lam yukrah insyaallah taala larangan untuk sholat di antara tiang-tiang kata beliau wallahu alam sebabnya adalah li'annal ustuwanah tahulu bainahum wa baina wasfis karena tiang-tiang tadi akan menghalangi tersambungnya sof artinya sof akan terputus ya jika sholat berjamaah di antara tiang-tiang. Sofnya kan terputus. Ya, maka ini adalah ilah hukumnya. Ya, sebab kenapa dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Ya, sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, al-hukmu yaduru ma'ilati subutan wa adaman. Hukum itu ada ketika ada ilahnya, ada sebab hukumnya. Ketika sebab hukum itu ada, maka hukum itu ada. Dan jika sebab hukum itu tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Maka dalam permasalahan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Alimamul Baihaqi, illatul hukum, sebab hukum dilarangnya sholat di antara tiang-tiang adalah karena apa? Inqita'us sof, terputusnya sof. Sehingga Beliau melanjutkan fa in kana munfaridan aw lam yujawizu ma bainas sariyatain lam yukrah insyaallah taala. Adapun jika sholatnya sendirian ya, walaupun di tengah-tengah tiang ya di antara kedua tiang, tapi dia sholat sendirian. Atau sholat berjamaah, tapi softnya hanya sebatas di antara dua tiang itu tidak melebihi. Artinya misalnya dalam masjid ada dua tiang dibuatlah soft di antara dua tiang tadi. Adapun yang di sebelah kanan tiang atau di sebelah kiri tiang tidak dilanjutkan. Maka yang seperti itu kata beliau, ya, lam yukroh, tidak dimakruhkan. Ya, insyaallah taala. Lima ruwina fil hadis sabit. Dalilnya adalah hadis, ya, apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sabit yaitu hadis Ibnu Umar yang telah kita baca tadi dalam Sahih Bukhari. Mafhum sampai sini? Jadi dari penjelasan uh, Al-Imam al bayyaki boleh membentuk soft di antara dua tiang asalkan tidak dilanjutkan, ya. Artinya soft yang terbentuk di antara dua tiang tadi tidak terputus, ya. Nah, hal yang serupa dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau membuat sebuah pasal faslun pasal wala yukrah lil imam ayyaqifa bainas sawari. Tidak dimakruhkan seorang imam untuk berdiri di antara tiang-tiang. Wa yukrah lil ma'mumin li'annaha taqta sufufahum. Adapun untuk makmum dimakruhkan karena apa? Karena akan memutus saf mereka. Wa karihahu Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian beliau menyebutkan para ulama dari masa sahabat sampai yang selanjutnya yang menyatakan makruhnya hukum sholat di antara tiang-tiang. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, kemudian An-Nakhai, Waruyan Hudaifah wa Ibn Abbas. Warakhasa fihi Ibnu Sirin, adapun para ulama yang memberikan rukhsah keringanan artinya membolehkan semisal Ibnu Sirin, Malik, wa Ra'i, ra'yi wa Ibnu Munzir li'annahu la dalila 'alal man'i minhu. Ini diantara ulama yang membolehkan. Walana dan kami juga meriwayatkan kata Al-Imam Qudama Qudamah maruya an Muawiyah bin Qurrah an abihi. Hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya yaitu Qurrah bin Iyas yang tadi sudah kita baca ya di awal tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan ya. Beliau menjelaskan apa sebab hukum dilarangnya salat di antara tiang-tiang. Beliau berkata rahimahullah wali'annaha taqta as Hal itu dikarenakan salat di antara tiang-tiang itu akan memutus saf. Kemudian fa in kana as-saffu saghiran qadra ma li'an sariyatain lam yukrah annahu la yanqati biha. Adapun jika softnya kecil, softnya pendek, ya, hanya berada di antara dua tiang saja, tidak melebihi, ya, maka yang seperti itu tidak dimakruhkan. Yang seperti itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu la yang biha. Karena softnya tidak terputus dengan sebab adanya tiang. Ya. Jadi kalau kita terapkan misalnya di tempat kita, di Jamaatul Huda sini, di soft keempat kebetulan ada dua tiang besar, maka boleh kita membuat soft di antara dua tiang tersebut, tapi jangan sampai membuat soft di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Ya. Illa indal hajah, kecuali dalam satu kondisi saja yaitu ketika kondisi hajah dibutuhkan. Misalnya apa? Masjid yang penuh. Masjidnya penuh, boleh kita berdiri di situ, di soft, membuat soft di situ. Ya. Nah, karena dalam syariat, dalam kaidah fikih juga ada al-hajah tuzilul karoha. Kebutuhan itu ya bisa mengangkat karoha, hukum makruh. Oleh karena itu Al-Imamul Albani rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Ibnu Qudamah dan Al-Imamul Baihaqi ini, perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah dan Baihaqi rahimahumullah di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya. Menjelaskan tentang makna riwayat Anas bin Malik tadi dan juga Muawiyah bin Qurrah dari abinya Qurrah bin Iyas radhiyallahu taala anhu ya oleh karena itu pula al-lajnah ad daimah para ulama yang tergabung dalam lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah wa hafizahu ketika ditanya ma hukmu salat ma hukmu salati man Salla بين sawari min ghairi daruratin jahilan am aliman. Apa hukum solat seseorang yang solat di antara tiang-tiang tanpa ada kondisi darurat, bukan karena kondisi darurat. Ya, bagaimana hukumnya? Jika pelakunya jahil, tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya tapi sengaja melakukannya. Maka Allah jenah daimah para ulama yang tergabung di dalamnya menjawab tukrah as-salah bainas sawari idza qata'na sufufa min ghairi hajah. Dimakruhkan, hukumnya makruh salat di antara tiang-tiang jika tiang tadi sampai memutus saf tanpa ada kondisi hajah. Ya. Fa in kana hunaka hajatun jika ada hajah ada kebutuhan kadikil masjid karena masjid yang sempit tidak ada tempat lain, zalatil karoha Maka karoha pun, hukum makruhnya pun akan tercabut. Ya. Wa kadha idza lam yaqta'na Begitu pula jika sholat di antara dua tiang tapi sofnya tidak sampai terputus maka tidak dimakruhkan. Artinya tadi gambarannya, ya dua tiang kemudian dibuat sof di antara keduanya tapi tidak dilanjutkan di sebelah kanan dan kirinya maka yang seperti ini tetap diperbolehkan, tidak dimakruhkan karena stopnya tidak terputus. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan iman kita. Kita cukupkan ya alafu minkum jadi untuk darisnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa nabi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.